Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul masih dalam pembahasan Al-Zahir wal Muawwal. Di pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan tentang uh, pembahasan Al-Zahir. Berikutnya lawan dari al-zahir kata beliau rahimahullah taala al-muawwal kata beliau ta'riful muawwal ta'rif definisi lafat yang ditakwilkan nah al-muawwal logotan dari kata minal auli dari kata al-aul wa huwa rujuk ini bermakna rujuk bermakna kembali nah wastilahan adapun secara istilah secara terminologi kata beliau Al-mu'awwal itu adalah ma humila lafzuhu 'alal al marjuh. Itu sesuatu yang lafadznya dipalingkan dibawa kepada makna yang marjuh. Ini sudah kita bahas kemarin, kalau dipalingkan atau ke, ke arah makna yang rajih ya. E, bermakna Nah, al-zahir. Nah, berbeda al-zahir. Sekarang kalau dipalingkan maknanya kepada makna uh, yang marjuh, maka disebut sebagai al-muawwal. Baik, nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Kata beliau rahimahullah Wa kharaja biqaulina 'ala al-ma'na al-marjuh an nasuul wal-zahir. Keluar dari ucapan kami, dari definisi yang kami sebutkan, ya. Al-muawwal itu adalah sesuatu adalah adalah membawa atau memalingkan lafadznya kepada makna yang marjuh al makna al marjuh maksudnya ya keluar darinya an-nas wal zahir ya an-nasu wal zahir kalau uh, an-nas ya la yahtamilu illa manan wahid tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu makna saja nah sedangkan uh, eh, al zahir ya itu dipalingkan kepada makna yang rajih, lawan dari marjuh. Nah, kalau dipalingkan kepada makna marjuh, lawan dari rajih disebut al-muawwal. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, amman nosu adapun an-nas. Lafat yang disebut sebagai an-nas adalah fali'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Karena dia tidak memiliki makna, tidak ada kemungkinan kecuali kepada satu makna saja. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa amma zahir, Fali'annahu mahmulun 'alal ma'na 'alal ma'na rajih. Adapun zahir ya, lafaz yang zahir itu karena dia dibawa kepada makna yang rajih. Ya, dibawa kepada makna yang rajih. Intinya beliau ingin menjelaskan bahwasanya al-muawwal, lafaz yang muawwal itu bukan nas dan bukan zahir. Karena masing-masing ada definisinya. Nah. Masya Allah Ta'ala. ya. Yeah. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita dapatkan ya e, pembahasan seperti ini, ya, ini e, apa namanya istilah al-muawwal atau takwil ini digunakan oleh para ulama belakangan. Nah, kalau dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dapatkan kata takwil, ya, kalau kita dapatkan kata takwil itu ada dua kemungkinan Ya, ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama bermakna tafsir, takwil bermakna tafsir. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan uh, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, fakihkan anak ini tentang agama dan ajarkan dia at-ta'wil. Ta'wil maksudnya ajarkan dia tafsir. Makanya kita dapatkan ya eh, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu unggul dalam dalam tafsir. Nah, banyak kita dapatkan tafsir uh, firman Allah Subhanahu wa taala itu pasti dari uh, ucapan Ibnu Abbas, ya, tentunya yang beliau ambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita dapatkan uh, para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam uh, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala yang disebut oleh para ulama sebagai imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir, beliau sering menyebutkan ya, kata beliau takwilu qaulihi qaulihi ta'ala takwil firman Allah ini begini dan begitu maksudnya tafsir firman Allah ini maksudnya begini dan begitu nah jadi takwil yang dimaksud pertama adalah bermana tafsir nah kemudian makna yang kedua ya makna yang kedua takwil di sini bermakna makna yang kedua dari takwil adalah ma'alus syai' ya tempat kembalinya sesuatu ya kalau lafadznya bentuknya khabar Berarti takwilnya adalah wuku'uhu. yakni waktu kejadiannya. Ya, seperti uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 53, Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilahu." Mereka tidak menunggu kecuali takwilnya, maksudnya waktu kejadiannya. Nah, yauma ya yauma ta'ti ta'wiluhu yaqul ladina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Nah, yakni orang-orang yang mendustakan tentang e, terjadinya hari kiamat, ya, mereka tidak menunggu kecuali kejadiannya, waktu kejadiannya. Ya, maka takwil di sini bermana wukuk terjadinya kejadian tersebut atau e, hari kiamat tersebut. Nah, kalau lafadznya sifatnya tolak, ya, maka takwil dari lafadz tersebut adalah imtithaluhu, adalah mengerjakannya. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah dan hendaknya kalian mendirikan salat. Ya. Barang siapa yang melaksanakan salat ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita katakan orang yang melaksanakan salat ini telah mentakwilnya, yakni melaksanakannya, mengerjakannya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan takwil dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW ya, yang ditakwil kata takwil itu artinya yang pertama bermakna tafsir. Yang kedua bisa bermakna eh, tempat kembalinya sesuatu. Ya. Nah, ini dilihat. Yang poin yang kedua ini dilihat kalau lafat itu sifatnya khobar, maka makna takwil di situ ya, kata takwil di situ bermakna wuku' kejadian atau eh, terjadinya perkara itu. Kalau lafadznya sifatnya tolak ya, sifatnya tolak maka yang dimaksud dengan takwil di situ ya adalah imtithaluhu mengerjakannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala beliau sebutkan makna yang ketiga. Ini makna yang uh, disebutkan oleh para ulama belakangan. Ya, inilah yang ini dibahas sekarang. Ya, hamlul lafzi uh, ma lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh. Nah, ya, ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wattawilu ta'wilu qisman." Ta'wil itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang sahihun makbul dan yang kedua wafasidun mardud. Ada yang sahih dan diterima, ada takwil yang fasid, yang rusak dan tertolak, tidak diterima. Nah, Masya Allah Ta'ala. Yang pertama, sahih. Takwil yang sahih itu adalah madalla alaihi dalilun sahih. Sesuatu yang ditunjuki ya dalil sahih tentangnya. Artinya, sesuatu yang ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut. Kata awili qaulihi ta'ala sebagaimana takwil firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryata. Dalam surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman, was'alil qaryata. Hendaknya engkau bertanya kepada kampung. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kampung di sini, ya maknanya adalah was'ali was'al ahlal qaryah. Hendaknya engkau e, bertanya penduduk kampung. Ya, jadi takwil di sini bermakna tafsir. Bermakna tafsir kenapa? Kata beliau, annal qaryata nafsaha la yumkinu taujihu su'ali ilaiha." Karena yang namanya kampung, ya kampung itu tidak mungkin kita arahkan pertanyaan kepada kampung. Ya kampung itu kan nggak nggak berbicara. Ya. Sama seperti kalau kita katakan begini. Ya. Eh, apa namanya? Terjadi kebakaran. Ya, di mana? Di kampung sebelah. Ya. Teman kita bilang, "Ah, masa kebakaran kok nggak kelihatan? Kita katakan ya kalau nggak kalau kamu nggak percaya tanya kampung sebelah. Maksudnya tanya penduduk kampung sebelah begitu. Ya. Ya karena ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, secara akal tidak mungkin eh, kampung tersebut berbicara ya dan tidak mungkin diarahkan pertanyaan kepadanya. Maka yang dimaksud dengan eh, was alil qaryah bertanya kepada kampung maksudnya was'al ahlal qaryah. Ya, hendaknya engkau bertanya kepada penduduk kampung. Nah, masya Allah taala. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah taala Nah. Kemudian yang kedua kata beliau wal fasid takwil yang fasid, takwil yang rusak yang harus ditolak, malaisa alaihi dalilun sahih. Yaitu sesuatu yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya kata beliau, katawilil mu'attilati qawlahu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa ila makna istaulah. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل nah, kata beliau rahimahullah ta'ala Ta'wil yang kedua adalah ta'wil yang fasid apa itu ta'wil yang fasid Ta'wil yang malaysa alaihi dalilun sahih ya. sesuatu yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut ya Ta'wil inilah yang ber, yang disebut oleh para ulama dengan istilah tahrif ya, atau sorfu uh, eh, sorful eh, lafzi al zahirihi ya mereka uh, memalingkan lafat itu dari zahirnya ya, kepada makna yang lain yang tidak ada dalilnya contohnya kata beliau seperti takwil kaum mu'attilah kaum mu'attilah ini adalah kaum sesat yang mereka mereka ini ya uh, menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya seperti takwil yang kaum mu'attilah kata beliau firman Allah. Mereka seperti takwil, yakni tahrif kaum mu'attilah tentang firman Allah dalam surat Toha ayat 5 Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu istiwa di atas arsy nah, mereka takwil kepada apa ila makna mereka takwil kepada makna istaula istaulatnya menguasai ya Masya Allah taala ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah nah, disebutkan dalam uh, kitab uh, Al-Ibana an Usul Diyanah karya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau sebutkan uh, yang yang mentakwil makna uh, istiwa kepada makna istaula ini adalah adalah takwil atau perbuatannya kaum Jahmiyah, ya, kaum Mu'tazilah dan kaum Haruriyah. Ya, tiga kelompok sesat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, tapi uh, subhanallah tetap saja ada orang-orang yang uh, mengikuti atau Eh, menggunakan takwil yang seperti ini ya yakni takwil makna istiwa kepada makna istaulah nah itu perbuatan kelompok sesat yang disebutkan oleh para ulama nah, kata beliau waswabu anna maknahu dan yang benar makna dari istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar al-ulu ya ketinggian tinggi dan istiqrar dan menetap ya atau menetap men, uh, eh, ketinggian dan menetap min ghairi takyifin wala tamthil tanpa takyif tanpa uh, menanyakan atau membagaimanakan atau uh, membicarakan tentang kaifiatnya wala tamthil dan tanpa menyerupakannya dengan dengan makhluk. Nah, jadi uh, dari pembahasan ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ya al-muawwal atau lafat yang eh, ditakwil <coughs> itu adalah ma humila lafzuhu alal ma'na marjuh Itu sesuatu yang lafadznya dibawa kepada makna yang marjuh. Ya, sedangkan makna takwil itu sendiri telah kita sebutkan ya ada dua makna ya secara garis besar. Yang pertama bermakna tafsir, yang kedua bermakna ma'alu syai' tempat kembali sesuatu. Ya, kalau lafadznya sifatnya khobar berarti takwilnya bermakna wuku kejadian, terjadinya perkara itu. Seperti tadi telah kita sebutkan contohnya. Kalau lafat itu e, ber, e, apa namanya? bentuknya tolak, ya bentuknya tolak, maka takwil dari lafat atau ayat tersebut atau perintah tersebut ya adalah mengerjakannya seperti e, wakimu waqimus sholat tegakkanlah sholat kalau ada orang menegakkan sholat kita katakan orang itu telah mentakwilnya maksudnya telah menegakkannya ya kalau kalau e, lafadznya bentuknya khobar ya kembali kepada mana yang pertama tadi. Kalau lafadznya khobar seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 53, hal yang zuruna illa ta'wilahu. Mereka tidak menunggu kecuali ta'wilnya. maksudnya kecuali kejadiannya, waktu terjadinya. Nah, ini dua makna, Bermana tafsir atau bermana ma'alus syai', tempat atau kembalinya sesuatu. Ya, yang yang makna yang kedua ini dilihat kalau lafadznya eh, khobar, berarti takwilnya adalah wukuknya, kejadiannya, terjadinya. Ya. Kalau lafadznya sifatnya perintah, berarti takwilnya adalah imtithaluhu, mengerjakannya. Nah, baik. Ada makna yang ketiga, ini yang dibahas oleh eh, para ulama, yaitu eh, mahum humila lafdhu al ma'na al marjuh. Ya, atau sebagian ulama menyebutkan sorfu sorful lafzi an zahirihi atau sorfu Eh, lafzi an zahirihi, memalingkan eh, satu lafat kepada selain eh, lahiriah lafat tersebut kepada makna yang marjuh, ya, kepada makna yang marjuh. Nah, ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Takwil di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala terbagi menjadi dua. Ada takwil takwil yang sahih makbul, takwil takwil yang benar sahih dan diterima. <coughs> Ada takwil yang fasidun merdut takwil yang rusak, ya, yang merdut tertolak, nggak bisa diamalkan. Nah, kalau sifatnya takwil yang sahih makbul itulah yang kita sebut dengan istilah tafsir. Ya, karena didukung oleh dalil yang sahih. Nah, sedangkan takwil yang rusak itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah tahrif. Ya, seperti tadi eh, firman Allah Subhanahu wa taala istiwa atau istawa ar-Rahmanu alal arsy istawa istawa mereka palingkan menjadi makna istaula sebagaimana kebiasaan kaum mu'attilah ya satu kaum yang mereka menolak ya nama-nama dan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Baik. Ini akhir dari uh, pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ya. Ada beberapa Eh, catatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala eh, tentang eh, pembahasan seputar takwil atau tahrif yang biasa dilakukan oleh sebagian orang terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena kita fokus pada pembahasan usul fiqh ya agar mudah untuk dipahami ya jadi kita tidak bacakan semuanya ya, karena lumayan panjang detail atau rincian yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala. Nah, ya, yang intinya eh, beliau membantah uh, kaum yang apa namanya mentakwil alias mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Nah, itu semuanya kembali lagi nanti pada poin-poin atau eh, prinsip-prinsip uh, ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah mereka uh, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah-kaidah yang telah disebut oleh para ulama. Ya. Di antaranya mereka sebutkan amir ruha kama ja'at. Ya, biarkan sebagaimana datangnya. Artinya jangan ditakwil, jangan dipelintir maknanya, jangan diselewengkan maknanya. Kita pahami secara zahirnya saja. Ya, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu istiwa di atas arsy, maka kita yakini Allah itu istiwa di atas arsy Nah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, ya, tanpa tanya bagaimana kaifiatnya, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, tanpa menolaknya dan seterusnya. Nah, ini eh, adalah eh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka menetapkan tanpa eh, mentashbih ya. Mereka mengisbat dan menafikan tasbih tamsil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan istiwanya Allah sebagaimana uh, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak sama dengan dengan makhluknya, tidak sama dengan dengan makhluknya. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan an-naskh. Nah, an-nasakh. Ya. Nah, kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini.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 Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.